Tidak mengetahui bagaimana seharusnya bersikap terhadap para wali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak mengetahui siapa sesungguhnya wali Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu pangkal penyimpangan yang harus kita ketahui agar kita tidak terjerumus di dalam kesesatan atau dalam penyimpangan akidah. Ada dua cara bersikap yang tidak benar Yang pertama bersikap memusuhi Memusuhi atau membenci para wali Allah subhanahu wa ta'ala Memusuhi para wali adalah dosa besar Di dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang terhadapnya. Maka jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan memusuhi para wali Allah, membenci para wali Allah adalah dosa besar dan resikonya sangat berat dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang akan memeranginya. Kira-kira siapa yang mampu melawan Allah Subhanahu wa taala? Jadi orang kalau memerangi para wali, memusuhi para wali, membenci para wali, maka posisinya sangat berbahaya. Allah akan memeranginya. Iya. Jadi dosa besar bahkan bisa jadi kekufuran. Kapan menjadi kekufuran jemaah sekalian? Apabila seorang membenci para wali karena ajaran-ajaran yang mereka amalkan dan mereka ajarkan. Atau dengan kata lain, membenci ajaran Islam yang diamalkan para wali tersebut atau yang mereka ajarkan. Ini sampai pada tingkat kekufuran sebagaimana firman Allah dalam surat Muhammad dzalika annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum yang demikian itu mereka kafir karena mereka membenci apa yang Allah turunkan maka Allah menghapuskan amalan-amalan mereka jadi terhapus seluruh amalan karena melakukan perbuatan kekufuran bahkan dikatakan para ulama man abghada syai'an mimma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Barang siapa yang membenci satu pun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meski dia, meski dia mengamalkannya maka dia kafir. Barang siapa yang membenci satu saja ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah itu yang hukumnya wajib atau yang hukumnya sunnah walaupun dia mengamalkan maka dia kafir. Ini hati-hati, sangat berbahaya. Apalagi kalau sampai memperolok-olok. Memperolok-olok seorang wali karena ajaran agama yang dia ajarkan ini juga kekufuran. Kekufuran dalam bentuk yang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah, "Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakan, apakah dengan Allah dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok, kalian mempermainkan, kalian menghina, kalian merendahkan. Tidak usah kalian mencari-cari alasan karena kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ayat ini disebutkan para ulama mufassirin ada kisahnya kenapa dia turun. Karena ada sekelompok orang yang tadinya sudah beriman kemudian mereka menghina Rasulullah dan menghina para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dua bentuk kekafiran, membenci dan memperolok-olok syariat Allah yang diamalkan dan diajarkan oleh para wali Allah. Apapun itu, sekecil apapun syariat itu. Iya. Adapun kalau sekedar membenci pribadinya bukan karena ajaran agama yang dia amalkan, maka ini termasuk dosa besar. Baik. Ini kesalahan bersikap yang pertama yang termasuk kategori dosa besar dan bisa jadi kekufuran. Yang kedua jemaah sekalian, sisi yang lain lagi. Kalau yang pertama membenci dan memusuhi, yang kedua malah mencintai. Tetapi cara mencintainya melampaui batas. Kelewat batas. Mencintai, memuliakan dan menghormati para wali namun dengan cara yang melampaui batas mereka secara tidak sadar atau bahkan ada pula yang sudah sadar sengaja atau tidak sengaja telah memposisikan para wali dalam kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya mereka meyakini para wali mengetahui perkara gaib. Ya. Padahal Allah telah menegaskan dalam Al-Qur'an, "Kullu ya'lamu man fis sama'i wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang meyakini para wali mereka mampu mendengarkan doa-doa mereka dan mampu mengabulkannya. Atau bukan mengabulkan, hanya mampu meneruskan doa mereka kepada Allah. Maka mereka pun berdoa kepada para wali, apakah memohon hajatnya atau harapannya sekedar agar doanya diteruskan kepada Allah. Ulama seluruhnya sepakat ini adalah kesyirikan dan kekufuran. Kenapa jamaah sekalian? Karena doa itu ibadah. Allah tidak membutuhkan perantara untuk beribadah. Jangan seperti umat Nasrani menjadikan Yesus untuk beribadah kepada Allah atau seperti penyembah berhala. Apa kata penyembah berhala? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa tidaklah kami menyembah berhala-berhala kami tersebut kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Itu jamaah sekalian tujuan mereka supaya dekat kepada Allah. Maka ini melampaui batas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan doa uhwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka siapa yang berdoa kepada para wali berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu persis dengan kaum Syiah hanya saja kaum Syiah mereka nggak menamakan wali. Mereka namakan imam-imam mereka. Mereka yakini imam-imam mereka mengetahui perkara gaib dan mampu meneruskan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada tingkat yang paling parah, mereka yakini imam mereka itulah sesembahan mereka. Seperti disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Tarikhul Khulafa, sejarah para khalifah dalam pembicaraan tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan di masa Ali bin Abi Thalib muncullah gerakan Syiah ini sampai pada tingkat yang paling parah mereka mengatakan Ali sebagai sesembahan mereka. Beliau menyebutkan di situ apa yang dilakukan Ali kepada mereka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membakar mereka Kenapa? Murtad, keluar dari Islam, menuhankan dirinya Ali bin Abi Thalib. Tapi ternyata jamaah sekalian, ketika Ali akan membakar mereka, malah mereka tambah sesat, bukannya taubat. Apa kata mereka? Ternyata dia benar-benar Tuhan. Ya. Tuhan itu kan mengazab dengan api. Ya. Dengan neraka, dengan api. Bukannya taubat, malah tambah sesat. Kemudian disebutkan oleh Imam Suyuti rahimahullah, orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa Ali lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar mendapatkan hukuman 80 kali cambukan, nggak sampai dibunuh. Iya. Jadi ini namanya melampaui batas. Menghormati, memuliakan tapi dengan cara melampaui batas. Ya. Ada juga yang berkeyakinan para wali itu hanya sembilan. Yang lain bukan wali. Hanya sembilan saja, mereka batasi. Ini melampaui batas. Menghormati bagus, baik. Memang seharusnya demikian, tapi jangan melampaui batas. Ada lagi yang menghormati para wali tetapi dengan cara melampaui batas yaitu mereka meyakini semua yang dikatakan wali pasti benar, nggak mungkin salah. Berarti sudah seperti Allah Subhanahu wa taala dan rasul yang menerima wahyu dari Allah. Ini namanya melampaui batas. Para wali nggak mungkin salah. Apa saja yang dia ucapkan pasti benar. Ada lagi yang lebih parah. Mereka meyakini para wali ada yang sampai pada derajat hakikat. Bukan lagi derajat syariat. Sehingga dia tidak wajib lagi sholat, dia tidak perlu puasa, tidak perlu berzakat, karena dia sudah sampai derajat hakikat. Dan ini termasuk juga kategori kekufuran. Kenapa jemaah sekalian? Karena itu sama saja dia mengingkari Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kul ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'an." Katakan wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Jadi kalau dia meyakini walinya sudah tidak perlu lagi sholat, sama saja dia meyakini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diutus kepada walinya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk sholat. Bukan hanya itu, kalau orang mengaku sebagai wali dan sudah sampai pada derajat hakikat tidak perlu lagi sholat adalah orang yang paling sombong. Kenapa? Karena seorang nabi saja, Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin masuk surga ternyata masih sholat. Bahkan beliau sholat malam sampai kedua kakinya pecah-pecah. Kok ada orang yang mengaku sebagai wali, mengakunya sudah nggak perlu lagi sholat? Ada pula yang harus membuat kuburan wali itu beda dengan yang lain. Ini contoh lain. Melampaui batas. Ada pula yang memperlakukan wali karena dia wali di kuburnya harus di masjid, tidak di kuburan biasa. Atau di kuburannya patut dijadikan sebagai tempat ibadah atau perlu dibangun tempat ibadah di kuburannya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'a wa hum ahya walladzina yattakhidhuna al-qubura masajida. Sesungguhnya di antara sejelek-jeleknya manusia adalah dua golongan. Di antara sejelek-jelek manusia adalah dua golongan. Yang pertama, orang-orang yang masih hidup ketika hari kiamat terjadi. Jadi hari kiamat tidak terjadi kecuali yang merasakannya sejelek-jelek makhluk. Orang kafir semuanya sudah. Ya. Yang kedua adalah orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi atau kuburan sebagai tempat ibadah. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajidah." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ulama menjelaskan yang dimaksud menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah ada tiga makna. Yang pertama beribadah di situ. Yang kedua membangun tempat ibadah di situ. Bukan lagi beribadah, tempat ibadah dibangun di situ. Yang ketiga mengubur di tempat ibadah, yaitu di masjid. Ini yang dimaksud menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Demikian jamaah sekalian, mereka memperlakukan para wali dan mungkin masih banyak contoh-contoh yang lain. Mungkin saya tambahkan satu contoh lagi, orang-orang berdatangan di kuburan para wali untuk apa? Mencari berkah. Dan ini adalah kesyirikan. Karena hanya Allah yang bisa memberikan keberkahan. Nabi Isa alaihissalam berkata sebagaimana yang Allah firmankan, "Wa ja'alani mubarakan aina kuntu." Dan Allah menjadikan aku penuh berkah dimanapun aku berada. Siapa yang memberikan berkah? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada para sahabat yang baru masuk Islam, mereka melihat orang-orang musyrik meminta berkah kepada sebuah pohon. Bagaimana cara mereka meminta berkah jemaah sekalian? Mereka gantungkan senjata-senjata mereka di situ. Dengan harapan senjatanya mendapat berkah, tambah kuat, tambah sakti. Lalu mereka, para sahabat yang baru masuk Islam ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat." Wahai Rasulullah, tetapkanlah untuk kami sebuah pohon untuk mencari berkah bagi senjata-senjata kami sebagaimana yang mereka miliki. Jamaah sekalian, apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau kaget luar biasa bercampur marah dan mengatakan, "Allahu akbar. Innaha sunan." Kata beliau, "Allah Maha Besar, sesungguhnya itu adalah tradisi orang-orang musyrik dahulu yang mereka masih wariskan sampai hari ini." Walladhi kultum Walladhi, walladhi nafsi biyadihi kultum Kama qalat Banu Israel li Musa Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya Apa yang baru saja kalian ucapkan Yaitu minta pohon untuk diambil berkahnya Persis seperti ucapan Bani Israel kepada Musa Apa ucapan mereka jemaah sekalian? Allah sebutkan dalam Al-Quran Mereka berkata kepada Musa Ija'al lana ilahan kama lahum alihah Buatkanlah kami Tuhan untuk disembah yaitu yang terbuat dari patung sebagaimana yang mereka miliki. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan penyembahan terhadap patung dengan orang yang mencari berkah dari makhluk, dari benda-benda tertentu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan, Inna Kum Kaum tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang sangat bodoh. Demikianlah, kebodohan itulah yang menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Jadi jamaah sekalian, inilah Eh, golongan yang kedua yang salah bersikap terhadap wali, mencintai tetapi dengan cara berlebihan, bukan sesuai dengan petunjuk syariat. Maka mereka kemudian terjerumus di dalam kesesatan. Oleh karenanya jemaah sekalian, bagaimana seharusnya kita mencintai para wali? Wajib bagi kita mencintai para wali tetapi bukan dengan cara melampaui batas. Tidak dengan cara berlebihan, melainkan dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yaitu tidak menyamakan para wali tersebut dan tidak meninggikan mereka sampai pada kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, ada satu sebab yang paling prinsip juga. Mengapa sampai mereka terjerumus di dalam perbuatan tersebut? Karena tidak mengenal para wali yang sesungguhnya. Iya. Yeah. Oleh karena itu pada kesempatan yang ringkas ini insya Allah kita akan membahas beberapa ayat dalam Al-Quran yang terdapat dalam surat Yunus yaitu pada ayat ke-62 sampai ke-64 yang menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat wali Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tidak melampaui batas di dalam memperlakukan para wali, baik dengan cara membenci atau sebaliknya mencintai tapi berlebihan. Baik. Jadi dengan mengenal para wali, insya Allah Taala kita selamat dari dua sikap ekstrim ini, yang memusuhi atau yang mencintai secara berlebihan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun Alladhina amanu wa kanu yattakun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dhalika huwal fawzul azim kata Allah Subhanahu wa taala ketahuilah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka tidak pula mereka bersedih hati mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa bagi mereka kabar gembira dalam kehidupan dunia dan akhirat tidak ada perubahan terhadap janji Allah tersebut. Itulah kemenangan yang besar. Jemaah sekalian, di dalam rangkaian surat Yunus ayat ke-62 sampai ke-64 ini terdapat dua permasalahan penting terkait dengan pembahasan wali Allah yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah apa keutamaan yang Allah akan berikan kepada wali Allah? Yang kedua, Allah telah menjelaskan sendiri siapa wali-walinya. Yang pertama, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan empat keutamaan para wali Allah. Keutamaan yang pertama, la khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut atas mereka. Maksudnya apa jemaah sekalian? Itu terjadi di akhir hayat mereka. Sebagaimana dijelaskan para ulama mufassirin, ketika di akhir hayat mereka Allah hilangkan rasa takut mereka dengan mengutus malaikat yang jumlahnya sangat banyak dan mereka datang sebelum malaikat maut sebagaimana disebutkan dalam hadis yang panjang hadis riwayat Imam, Ahmad dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu Sebelum malaikat maut telah datang malaikat rahmah yang jumlahnya sejauh matanya memandang dan wajah mereka bersinar menyeratkan sebuah keindahan dan harapan yang sangat baik. Iya. Kemudian para malaikat ini berkata kepada orang tersebut, "Allah takhafu, janganlah kamu takut." Maksudnya apa jemaah sekalian? Kamu telah diberikan anugerah keamanan dari azab Allah. Gak ada yang perlu kamu takutkan lagi. Di saat itu semua orang menjadi gentar hatinya. Tidak ada seorang pemberani pun, tidak ada orang yang kuat sekalipun kecuali menjadi gentar hatinya ketika berhadapan dengan malaikat maut. Ya. Ketika berhadapan dengan malaikat maut, mungkin ketika dia masih sehat, bisa saja dia berkata, "Saya nggak takut mati." Tapi jemaah sekalian, ketika dia sudah berhadapan dengan malaikat maut, tidak ada satu jiwa pun kecuali menjadi gentar. Namun para wali Allah, Allah hilangkan rasa takut tersebut dan Allah utus para malaikat untuk memberikan kabar gembira agar dia semakin mantap menghadapi kematian. Jangan kamu takut. Allah telah memberikan jaminan keamanan. Keamanan dari azab kubur, keamanan dari hari keba di hari kebangkitan dan keamanan dari azab neraka. Maka tentu dia senang sekali mendengarkan berita gembira ini. Kemudian keutamaan yang kedua, wala yahzanun dan mereka tidak bersedih hati. Maksudnya apa jemaah sekalian? Allah hilangkan kesedihan mereka karena perpisahan dengan orang-orang yang mereka cintai. Jemaah sekalian, perpisahan sesaat saja membuat kita sangat sedih. Sekarang kita mau berpisah selama-lamanya. Maksudnya selama-lamanya dalam kehidupan dunia. Iya. Dalam waktu yang cukup lama, sangat lama. Tentunya kita sangat sedih. Harus meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Apalagi yang punya anak, anaknya masih kecil-kecil. Tetapi jamaah sekalian, Allah hilangkan kesedihan itu. Kenapa? Karena ada janji Allah untuk me menjaga keluarga yang dia tinggalkan. Ya. Allah akan menjaga keluarganya yang dia tinggalkan. Allah akan mengamankan hartanya yang dia tinggalkan. Hilang sudah semua kesedihannya. Apa yang perlu dia sedihkan? Allah yang menjadi wali bagi, yang menjadi pelindung bagi keluarganya. Itu keutamaan yang kedua. Itu yang dimaksud dengan wala yahzanun. Walahum yahzanun. Kemudian yang ketiga, lahumul busra fil hayatid dunya. Bagi mereka kabar gembira dalam kehidupan dunia. Ulama mufassirin berdasarkan hadis-hadis yang sahih menjelaskan kabar gembira yang dimaksud itu ada dua maknanya. Yang pertama adalah mimpi baik. Makanya Nabi SAW mengatakan mimpi baik itu dari Allah. Mimpi baik itu dari Allah dan mimpi buruk itu dari gangguan syaitan. Iya. Yang kedua, yang kedua, karena mereka beribadah dengan ikhlas karena Allah, maka orang-orang pun senang kepada mereka dan memuji mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang orang yang beribadah dia ikhlas karena Allah dia bukan untuk dipuji orang, tetapi ternyata orang-orang memujinya juga karena kesolehannya, karena kebaikannya, tapi dia ikhlas karena Allah, bukan untuk mencari pujian mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tilka ajilu bushral mu'min." Itu adalah kabar gembira yang dipercepat bagi seorang mukmin. Ya. Tapi kalau kita beribadah untuk mendapatkan pujian, maka kita justru mendapatkan dosa terbesar naudzubillah karena itu termasuk kesyirikan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar." Fasuila anhu faqala riya. Yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya, "Apa syirik kecil itu?" Kata beliau, "Itulah riya." Orang yang beribadah dengan tujuan menampakkan amal ibadahnya supaya mendapatkan pujian. Atau sum'ah sama juga, memperdengarkan ibadahnya agar dia mendapatkan pujian maka dia bukannya mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa yang terbesar. Iya. Tapi kalau dia dipuji tanpa dia mengharapkan, tanpa dia meniatkan, maka itu adalah kabar gembira yang dipercepat. Artinya tanda-tanda kebaikan. Tetapi jamaah sekalian, hati-hati juga jangan sampai kita dipuji orang kemudian memunculkan sifat apa? Ujub. Kagum terhadap diri dan lupa dengan nikmat Allah. Padahal Allah yang memampukan dia seperti itu untuk beribadah kepadanya, bukan sedikit pun karena kehebatan dia. Dan yang lebih berbahaya lagi kalau muncul kesombongan karena sudah rajin beribadah bahkan dipuji orang termasuk juga dalam masalah ilmu. Karena ceramahnya pintar, dalil-dalilnya dia kuasai dengan baik, kemudian dipuji orang, akhirnya dia jadi besar kepala. Jadi ujub dan yang lebih berbahaya lagi sampai pada tingkat kesombongan. Tingkat kesombongan yaitu memandang dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Salatsun muhlikat," tiga perkara yang membinasakan. Syuhun muta' Wahwan mu'taba wa ijabul mar'i bi nafsihi. Kekikiran yang dituruti, hawa nafsu yang ditaati dan kekaguman seseorang terhadap dirinya. Dan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kesombongan, beliau bersabda, "Al-kibru batrul haq wa gamtun nas." Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Jadi hati-hati kalau dipuji orang. Makanya memuji orang itu juga berbahaya. Kita lihat-lihat siapa yang kita puji. Kalau kita perkirakan orang ini dipuji malah membahayakan dia, jangan dipuji. Iya. Ini yang ketiga jemaah sekalian. Yang keempat, kabar gembira dalam di kehidupan akhirat. Apa jemaah sekalian kabar gembira? Surga. Ya. Sebagaimana dikatakan para malaikat ini, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di akhir hayat orang yang beriman itu sebelum dia mati malaikat sudah mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan pula kamu bersedih hati wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun dan bergembiralah dengan surga yang dulu telah dijanjikan kepadamu. Oleh karenanya jemaah sekalian, rasa sakit sakaratul maut itu yang begitu dahsyat seakan-akan terlupakan karena saking senangnya dia mendengarkan berita gembira yang disampaikan oleh para malaikat. Ini harapan kita jemaah sekalian di akhir hayat kita, sakaratul maut yang dahsyat, mudah-mudahan menjadi seakan-akan terlupakan karena mendengarkan berita-berita gembira tersebut. Jadi inilah empat keutamaan para wali Allah yang disebutkan di dalam ayat ini. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, siapa wali Allah? Sesungguhnya Allah telah menjelaskan sendiri siapa wali-walinya. Jangan lagi kita apa namanya? berani mengatakan dia itu wali Allah. Si fulan wali Allah tanpa memenuhi kriteria yang telah Allah tetapkan di sini. Apa kata Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Inilah jemaah sekalian, kriteria wali Allah. Artinya, untuk menjadi wali Allah itu bukan monopoli segolongan orang saja. Bukan hanya sembilan wali atau sepuluh wali. Semua orang, setiap muslim bisa saja menjadi wali Allah. Syaratnya mudah sekali, beriman dan bertakwa. Makanya dikatakan para ulama, "Man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan." Barang siapa beriman dan bertakwa, maka dialah wali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oleh karenanya jemaah sekalian, para wali itu bertingkat-tingkat derajatnya sesuai dengan ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi para wali itu bertingkat-tingkat derajatnya sesuai dengan ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya jemaah sekalian, para wali itu tidak ada yang mengaku-ngaku sebagai wali. Karena kalau dia mengaku-ngaku sebagai wali berarti dia bukan orang beriman dan bukan orang yang bertakwa. Sebab orang yang beriman dan bertakwa itu tidak mensucikan diri, tidak memuji diri, tidak merekomendasi dirinya sendiri karena Allah telah melarang hal itu dalam Al-Qur'an seperti dalam surat An-Najm ayat ke-32. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kamu menyucikan diri-dirimu sendiri. Allah yang lebih tahu siapa itu orang yang bertakwa. Enggak usah mengaku-ngaku orang bertakwa, memuji-muji diri, mengaku-ngaku sebagai wali. Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Terlebih lagi jamaah sekalian, kalau kemudian untuk membuktikan bahwasannya dia seorang wali, maka dia mendatangkan hal-hal yang luar biasa. Kemampuan luar biasa di luar batas kewajaran manusia pada umumnya. Maka jamaah sekalian, itu sedikit pun bukan tanda wali. Ya. Misalnya ada orang yang mengatakan, "Saya ini wali." Ini buktinya saya kebal senjata tajam. Ya. Saya bisa tenaga dalam. Saya bisa terbang, saya bisa berjalan di air. Jamaah sekalian, kalau seperti itu saja orang kafir pun bisa. Orang kafir pun bisa. Sedikit pun itu bukan tanda bahwa dia adalah seorang wali, bahkan bisa jadi justru dia adalah aduullah, musuh Allah, walinya setan. Makanya setan bantu dia. Setan bantu sehingga dia kebal senjata tajam, sehingga dia bisa memukul orang dari jauh, padahal setan yang memukul. Setan bantu supaya dia bisa terbang, padahal setan yang angkat. Setan bantu supaya dia berjalan di air, padahal setan yang angkat dia di atas air. Iya. Jadi tidak ada satu dalil pun di dalam Al-Quran dan Sunnah yang menyatakan wali itu harus punya kemampuan yang luar biasa melebihi orang-orang pada umumnya tidak. Wali itu hanya ada dua saja kriterianya, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak dipungkiri dan ahlus sunnah mengimani adanya karomah para wali. Adanya karomah, karomah para wali. Yaitu sesuatu yang luar biasa yang Allah perjalankan pada diri wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jemaah sekalian, karomah itu tidak sedikit pun menunjukkan bahwa seseorang lebih tinggi daripada orang lain atau tingkat kewaliannya di sisi Allah lebih tinggi daripada wali-wali yang lain tidak sedikit pun justru bisa jadi Allah berikan karomah kepada seseorang karena imannya masih lemah sehingga dengan karomah imannya dikuatkan makanya dikatakan para ulama karomah itu lebih banyak terjadi justru pada generasi tabi'in. Para sahabat yang lebih kuat imannya jarang kita dengarkan ada kejadian karomah, walaupun ada terjadi. Seperti kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ketika beliau memerangi orang-orang Persia, mereka lari ke seberang sungai besar atau lautan, kemudian seluruh kapal-kapal mereka bakar. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa kepada Allah dan dia memimpin pasukan dengan penuh keyakinan berjalan di atas air. Kalau itu nyata betul. Ya. Demikian pula masih banyak sebetulnya kisah-kisah yang lain. Ada juga dari generasi tabi'in seperti kisah yang sangat terkenal Abu Muslim Al-Khawlani dibakar oleh nabi palsu karena tidak mau beriman kepadanya. Nabi palsu yang bernama Al-Aswad Al-Ansi dan dia tidak terbakar sedikit pun sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi karamah para wali itu ada. Bahkan dikatakan para ulama termasuk orang-orang yang sesat yang mengingkari karomah para wali. Tapi sesat juga kalau berlebih-lebihan. Ya, seperti meyakini sihir dan apa namanya permainan setan mereka anggap sebagai juga karomah para wali. Jadi karomah para wali di kalangan sahabat justru lebih kurang, lebih banyak terjadi di masa tabi'in. Kenapa jamaah sekalian? Karena untuk menguatkan iman mereka. Sementara sahabat menguatkan iman mereka dengan apa? Dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri yang mendidik mereka dan mereka menyaksikan langsung mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah mencukupi, lebih daripada cukup bahkan. Ya, beda dengan tabi'in, mereka tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga lebih banyak karomah. Jadi jangan kita anggap kalau dia punya karomah oh berarti dia lebih tinggi derajatnya. Yang lebih parah lagi, orang-orang menganggap kalau dia punya karomah, kalau dia punya kemampuan luar biasa, berarti semua yang dia katakan pasti benar. Nah, ini yang berbahaya. Semua yang dia ajarkan pasti benar. Sama sekali tidak jamaah sekalian. Kebenaran itu terbatas pada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman salaf. Itulah kebenaran. Itulah kebenaran. ya Mungkin saya berikan satu contoh kasus. Kalau betul terjadi. Ada orang yang mati ditembak. Mati ditembak. Kemudian ternyata setelah digali kuburnya bau harum katanya. Ya, kuburnya harum, jasadnya belum rusak. Bisa saja itu karomah yang Allah berikan kepada para wali. Tetapi jamaah sekalian, itu sedikit pun bukan ukuran kebenaran. Itu sedikit pun bukan ukuran kebenaran bahwa amalan yang dia lakukan semasa hidup semuanya pasti benar, sama sekali tidak. Kalau kita mengerti akidah yang benar, jalan yang selamat, kita nggak akan mengambil kesimpulan seperti itu. Karena kebenaran itu sudah jelas. Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman sahabat. Itulah namanya kebenaran. Yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Itulah kebenaran. Ya. Jadi apa yang dilakukan para wali tidak sedikit pun menunjukkan bahwa itu ukuran kebenaran. Kebenaran itu adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah masuk waktu Isya? Berapa menit lagi? Berapa? Setengah menit. Oh, enam menit. Baik. Kemudian jemaah sekalian, makanya uh, ada beberapa perkara yang perlu kita pahami dengan baik. Bagaimana membedakan antara karomah dan sihir. Ya, supaya kita tidak tertipu. Antara karomah dan sihir. Yang pertama sekali, yang paling penting, lihat amalan kesehariannya. Orang tersebut. Kalau dia benar-benar mentauhidkan Allah, tidak melakukan syirik, dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengada-ada dalam agama. Senantiasa bertakwa kepada Allah dan menjauhi larangannya. Maka insya Allah kemungkinan besar apa yang Allah berikan kepadanya berupa kehebatan dan sesuatu yang luar biasa adalah karomah. Tapi kalau kesehariannya main dukun, ya. kesehariannya menyekutukan Allah, kesehariannya mengada-ada dalam agama tidak mengikuti sunnah, kesehariannya bermaksiat, maka patut dicurigai ini adalah permainan setan. Ya, orang-orang kafir pun bisa seperti itu. Itu adalah permainan setan. Ini yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, tidak ada dalam Islam pelajaran untuk mendapatkan karomah. Tidak ada. Tidak ada zikir-zikir khusus supaya nanti dapat kesaktian luar biasa. Tidak ada. Yang ada hanyalah pelajaran supaya istiqomah dan itulah sebesar-besar karomah pada hakikatnya. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "A'zamul karomah luzumul istiqamah." Sebesar-besarnya karomah adalah senantiasa istiqamah. Senantiasa taat kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah karomah yang hakiki. Yang ketiga jamaah sekalian, karomah itu tidak dapat digunakan untuk saling tantang menantang. Ya. Ayo kita buktikan siapa yang lebih tinggi karomahnya. Ya. Gak bisa. Karena karomah itu dari Allah. Kalau kita mengatakan demikian, seakan-akan kita bisa mengatur Allah. Ya. Itu tanda-tanda sihir. Demikian pula yang sebelumnya, kalau dia mendapatkan kesaktian setelah ada amalan khusus yang dia kerjakan, misalkan baca wirid ini, mungkin yang dia baca benar, ayat kursi katakanlah, setiap hari 40 kali selama 40 hari 40 malam. Setelah itu langsung bisa terbang. Ya, Superman aja kalah. Ya. Maka yakin itu bantuan setan. Kenapa jamaah sekalian? Dia baca ayat kursi kok setan bantu? Kenapa? Karena satu niatnya sudah salah. Niatnya bukan untuk ibadah, niatnya untuk mencari ilmu kanuragan. Bahkan mereka sebut ilmu hikmah, hati-hati. Itu bukan hikmah, itu ilmu hitam. Dan gak ada dalam Islam ilmu hitam, ilmu putih. Semuanya sihir. Mereka sebut ilmu putih karena membaca ayat kursi, itu tidak benar. Niatnya sudah salah. Yang kedua, caranya sudah salah. Makanya setan senang, setan bantu. Iya. Kemudian yang keempat, karomah itu tidak akan datang kapan saja diinginkan oleh orang yang apa namanya eh, melakukannya, mendapatkannya. Jadi kalau setiap kali dia menginginkan, dia mau tampakkan kepada orang-orang, maka seakan-akan Allah tunduk kepadanya. Karena karoma itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karomah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Beda dengan para dukun. Dia sudah punya kontrak dengan syaitan. Kamu lakukan amalan ini, selama kamu melakukannya, kapan saja saya bantu. Ya, bikin keanehan-keanehan, bikin kehebatan-kehebatan. Ya, ngaku-ngaku uh, pagi subuh solat di Indonesia, zuhur sudah solat di Saudi Arabia, di Makkah. Kemudian asar sudah pulang kembali. Ya. Ini semuanya permainan syaitan. Dengan amalan-amalan untuk mendekatkan diri kepada setan atau amalan-amalan yang dianjurkan oleh syaitan tersebut. Iya. Jadi ini diantara perbedaan-perbedaan antara karomah dan sihir. Tapi yang paling dahsyat itu yang pertama. Sebagaimana kata Imam al rahimahullah, jangan kamu tertipu. Meskipun dia terbang di udara dan berjalan di atas air, lihat tauhidnya, lihat akidahnya, lihat itibaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia orang yang menyekutukan Allah, atau orang yang suka mengada-ada dalam agama tidak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia itu dajjal. Ya, termasuk kategori dajjal kecil, yaitu para dukun yang mempermainkan manusia, menyesatkan manusia. Ya. Jadi ini juga salah satu pintu kesesatan. Karena orang kalau sudah percaya, oh ini betul-betul wali. Maka mereka kemudian mempercayai semua ucapannya. Disitulah pintu kesesatan terbesar. Kalau sudah percaya, semua ucapan wali pasti benar, nggak mungkin salah. Inilah cara melampaui batas. Para wali mungkin salah. Para wali mungkin terjerumus dalam dosa. Bedanya jamaah sekalian, bedanya para wali dengan bukan wali, kalau terjerumus dalam dosa itu apa? Para wali segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah taala kita lanjutkan nanti uh, mungkin tanya jawab setelah habis sholat isya. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank Bismillahirrahmanirrahim <clears throat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd Jamaah kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan Rahimani wa rahimakumullah Telah kita pahami bersama bahwa yang disebut dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya siapapun dia siapapun dia apabila dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya jemaah sekalian derajat kewalian setiap orang berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan para nabi serta para rasul alaihi wassalatu wassalam merekalah derajat kewaliannya yang paling tinggi. Kemudian para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para ulama yang mengikuti jalan mereka sampai hari kiamat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innal ulama warthatul anbiya sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi jadi inilah tingkat kewalian di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi para nabi dan para rasul demikian pula para sahabat dan pengikut-pengikut mereka dari kalangan para ulama sampai hari kiamat kemudian seluruh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang dimaksud dengan keimanan dan ketakwaan? Keimanan secara ringkas adalah mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani, terutama yang terkait dengan keimanan kepada Allah yaitu mengimani rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma wa sifatnya. Demikian pula mengimani rukun iman yang enam dan seluruh yang Allah wajibkan untuk diimani. Kita beriman sebagaimana yang diimani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walau amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." andaikan mereka beriman seperti yang kamu imani maka mereka telah mendapatkan petunjuk ini kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat andaikan manusia itu beriman seperti yang kalian imani maka mereka akan mendapatkan petunjuk adapun yang dimaksud dengan ketakwaan adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya dan di antara definisi takwa yang sangat bagus pernah dikatakan oleh Imam Talq bin Habib rahimahullahu taala. Beliau mengatakan takwa itu adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju rahmatallah wa an tatruka ala nurin min Allah takhafu adzaballah. Engkau menaati Allah yaitu mengamalkan satu amalan ketaatan berdasarkan petunjuk dari Allah dalam keadaan engkau mengharapkan rahmat Allah dan engkau meninggalkan maksiat berdasarkan petunjuk dari Allah dalam keadaan engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat takwa. Artinya apa jemaah sekalian? Takwa itu harus berdasarkan ilmu. Takwa itu harus berdasarkan petunjuk maka disinilah pentingnya menuntut ilmu agama karena kita tidak mungkin bertakwa kepada Allah secara hakiki tanpa menuntut ilmu agama. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Demikian pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga kemudian jemaah sekalian penting sekali untuk kita pahami para wali itu adalah hamba-hamba Allah adalah hamba-hamba Allah artinya mereka itu adalah makhluk seperti kita juga yang mungkin benar dan mungkin salah yang mungkin terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa kecuali para nabi dan rasul yang maksum hanya para nabi dan rasul yang maksum selain itu maka mungkin saja terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Tentang sifat orang-orang yang bertakwa di dalam Al-Quran, sebagaimana di dalam surat Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاهِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ walam yusirru ala ma fa'alu wa ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri-diri mereka sendiri, maka mereka segera mengingat Allah. Kemudian memohon ampun atas dosa-dosa yang mereka kerjakan. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? dan mereka tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa itu dalam keadaan mereka sudah mengetahuinya. Inilah jamaah sekalian sifat-sifat para wali Allah yang Allah katakan dalam Al-Qur'an ketika Allah menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa penghuni surga. Orang-orang yang bertakwa penghuni surga itu bukan orang-orang yang maksum semuanya selain daripada nabi dan rasul bukan maksum, mungkin terjerumus dalam kesalahan, mungkin terjerumus di dalam dosa. Hanya bedanya kalau orang tidak bertakwa, ketika dia terjerumus dalam dosa, dia tenggelam, tercebur dalam dosa dan sulit untuk keluar darinya. Tapi kalau orang-orang yang bertakwa, para wali Allah, ketika mereka terjerumus dalam dosa, mereka segera ingat Allah. Kemudian mereka susul dengan istighfar, kemudian mereka tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa tersebut. Iya. Artinya apa? Tidak semua yang dilakukan seorang wali itu pasti benar. Ukuran kebenaran bukanlah apa yang dilakukan para wali, bukan pula karomahnya. Kalau dia mendapatkan karomah, berarti dia pasti benar. Tidak jemaah sekalian, sedikit pun tidak. Iya. Bahkan bisa jadi seperti yang kita katakan, justru karena imannya masih lemah, dia mendapatkan karomah bukan karena dia lebih utama daripada yang lain. Ya. Kebenaran itu sudah ada ukurannya yang jelas, yaitu Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman ahlus Sunnah wal jamaah. Itulah kebenaran. Ya. Kemudian jamaah sekalian, satu pembahasan lagi terkait dengan wali-wali Allah. Kita akan bacakan secara sepintas sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita dua tingkatan wali Allah dan juga jalan untuk menjadi wali Allah. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan satu amalan yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan kepadanya. Inilah jemaah sekalian tingkatan yang pertama. Tingkatan yang pertama para wali-wali Allah Subhanahu wa taala melakukan kewajiban. Melakukan kewajiban artinya menjauhi yang haram, itu sudah tercakup melakukan kewajiban dan menjauhi yang haram. Ini tingkatan para wali-wali Allah yang pertama, yang disebut dengan tingkatan al-muqtasidin, yang pertengahan, yang sederhana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tingkatan yang lebih tinggi lagi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidak henti-hentinya seorang hamba atau hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang tidak wajib, sampai aku mencintainya. Artinya apa jemaah sekalian? Di samping dia mengamalkan yang wajib-wajib, dia tambah dengan yang sunnah-sunnah. Maka ini disebut dengan tingkatan al-muqarrabin. Tingkatan yang didekatkan, orang-orang yang didekatkan oleh Allah kepadanya. Disebut juga dengan as-sabiqina bil khairat, orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan-kebaikan, berlomba-lomba memperbanyak kebaikan-kebaikan.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 Kata mereka, ini baru betul-betul wali, menyatu dengan Allah. Ya, ini juga termasuk sikap melampaui batas. Bahkan sangat melampaui batas. Ketika mereka meyakini, para wali itu bisa sampai derajat tertentu yang mereka sebut dengan wahdatul wujud. Menyatunya diri wali itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, keyakinan sebagian orang dan ulama seluruhnya sepakat ini adalah keyakinan kekufuran berdasarkan dalil syar'i dan berdasarkan akal yang sehat. Secara akal yang sehat saja kita dapat memahami bagaimana mungkin hamba yang lemah itu, hamba yang penuh dosa itu, hamba yang hina itu menyatu dengan Allah yang maha suci, yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha besar. Gak mungkin secara logika juga sudah bisa dipahami. Iya. Bukan itu jamaah sekalian artinya. Tetapi arti yang sebenarnya sebagaimana dijelaskan para ulama ahlu sunnati wal jamaah, akulah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, maksudnya jamaah sekalian dia Allah berikan taufik tidak mendengarkan apa yang Allah haramkan. Tidak mendengarkan gibah. Kalau orang datang mau bergibah kepadanya, dia nggak mau dengar. Dia nasihati orang yang menggibah itu. Saya nggak mau dengar gibah, kamu jangan menggibah. Kalau ada orang yang mau mengadu domba, ya seperti para ulama salaf dahulu kalau ada orang yang datang menukil ucapan orang lain tentang dirinya wahai syekh fulan mengatakan kamu begini dan begitu maka apa yang dia katakan kepada orang tersebut apakah setan nggak punya utusan lain selain engkau ya jadi seperti itu nggak mau dengarkan nggak mau mendengarkan yang haram, tidak mau mendengarkan dusta, tidak mau mendengarkan lagu-lagu musik dan nyanyian. Semua yang haram tidak mau mereka dengarkan mata mereka. Akulah pendengar, akulah pandangannya yang dia gunakan untuk melihat, yaitu dia tidak melihat yang haram. Demikian pula tangannya, kakinya dan seluruh anggota tubuhnya. Allah berikan taufik. Allah berikan penjagaan dari hal-hal yang haram. Bukan artinya menyatu dengan Allah. Oleh karena itu, bagian hadis selanjutnya lebih menguatkan makna tersebut, yaitu bukan menyatu dengan Allah. Apa bagian selanjutnya hadis ini? Wala in sa'alani la'utiyannahu. Kalau dia memohon sesuatu kepadaku, sungguh benar-benar aku akan mengabulkannya. Berarti di sini masih ada dua zat. Yang memohon dan yang dimohon. Allah dan makhluk bukan menyatu. Iya. Wala in ista'adzani la'u'idannahu dan apabila dia memohon perlindungan kepadaku, sungguh benar-benar aku akan melindunginya. Inilah jemaah sekalian, juga hadis yang menjelaskan tentang keutamaan wali-wali Allah. Allah akan berikan taufik kepada mereka untuk selalu taat kepadanya, kemudian Allah akan mengabulkan doa mereka serta akan memberikan perlindungan kepada mereka. Walhamdulillah, inilah pembahasan ringkas. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kita dengan menjadikan kita di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilakan. Ibrahim bin Adham Robiya al-Adawiyah memang banyak disebutkan kisah-kisah tentang kesolehan mereka dan dianggap sebagai wali. Ya. Tetapi sebagian dari riwayat-riwayat tersebut perlu dipertanyakan kebenarannya. Jangankan kisah-kisah tentang para wali, kisah-kisah Nabi saja atau bahkan hadis Nabi. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama tidak menerima begitu saja tanpa meneliti sanatnya. Kalau sudah jelas ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam baru mereka terima, wajib diterima. Siapa yang menolaknya maka termasuk kekufuran. Siapa yang menolak satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk kekufuran. Tetapi para ulama memeriksa dulu apakah hadis tersebut sahih atau tidak. Ya. Kalau sahih baru boleh kita nisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru boleh kita amalkan. Kalau tidak sahih maka tidak dipakai. Apalagi sudah jelas palsu. Ya, itu namanya berdusta atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mungkin isinya benar, isinya baik, memotivasi orang untuk bertakwa, tapi kalau itu tidak benar-benar hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian kita katakan beliau bersabda padahal tidak, meskipun isinya benar, isinya baik, maka itu adalah termasuk perbuatan dusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siapkan tempat duduknya di neraka. Bahkan Orang yang masih ragu, ini hadis Nabi atau dusta? Tapi tetap saja dia sampaikan. Nabi bersabda, padahal dia masih ragu. Maka sudah dikategorikan sebagai pendusta. Ini nggak main-main jemaah sekalian. Harus kita yakin betul. Baru kita boleh mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW melakukan, dan seterusnya. Nabi SAW bersabda, "Man haddatsa anni hadithan, yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibain." Siapa yang menyampaikan dari satu dari hat, siapa yang menyampaikan dariku sebuah hadis yang dia itu masih ragu, ini dusta atau benar-benar hadis. Tetap saja dia sampaikan, maka dia adalah satu dari dua pendusta. Ya. Itu tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diteliti sanatnya. Sama dengan kisah-kisah para wali. Begitu gampang orang menceritakan wali ini berbuat ini, berbuat itu. Iya. Jamaah sekalian, kalaupun benar, ya, andai kisahnya pun benar, maka tetap saja itu bukan dalil. Ya. Termasuk yang sering mereka kutip-kutip atau mereka kisahkan, mungkin yang paling banyak ya, kisah-kisah tentang Syekh Abdul Qadir Jailani atau kisah-kisah Wali Songo. Ini perlu diteliti lagi kebenarannya. Kalaupun benar sama saja itu bukan dalil. Yang salah tetap salah. Ya, kalau dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah itu baru benar. Kalau salah tetap dianggap salah, meskipun para wali yang melakukannya. Jangankan para wali yang kita nggak mengetahui dalil yang menunjukkan mereka masuk surga atau menjamin mereka masuk surga. Para wali yang sudah dijamin masuk surga mungkin saja juga melakukan kesalahan. Siapa yang sudah wali yang sudah dijamin masuk surga? Para sahabat. Para sahabat itu adalah sadatul aulia, pemimpin para wali yang sudah Allah jamin masuk surga di dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat atau taubah ayat ke-100 tentang kaum muhajirin dan ansar yang Allah telah berikan jaminan surga dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Tapi kenyataannya kadang para sahabat berbeda pendapat. Ada yang benar dan ada yang salah. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau sahabat sudah sepakat, aku harus mengambil kesepakatan itu. Itu pasti benar, nggak mungkin salah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yajma'u ummati ala dolala. Allah tidak mungkin membuat umatku sepakat dalam kesesatan. Kalau pas sahabat sudah sepakat, itu sudah pasti benar. Dan itu banyak. Terutama dalam masalah akidah. Para sahabat sepakat dalam kebanyakan masalah-masalah akidah. Ya, contohnya apa? Sahabat sepakat seluruhnya Allah istiwa di atas arsh, di atas langit yang ketujuh. Tidak ada perbedaan pendapat para sahabat. Termasuk imam yang empat seluruhnya sepakat istiwa Allah di atas arsh. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau sahabat berbeda pendapat dan dinukil dari mereka dua pendapat, maka aku akan memilih salah satunya. Yang lebih tepat menurutku. Yang lebih tepat maksudnya yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang lebih cocok. Ya. Dan aku tidak akan membuat pendapat yang ketiga. Ya. Itu ulama sekaliber Imam Syafi'i. Ya. Kalau saya dapati, saya pelajari sahabat di dalam permasalahan ini ada dua pendapat. Kalau satu saya nilai salah, satu yang benar, yang itu yang saya ikuti. Dan saya nggak mungkin membuat pendapat yang ketiga. Ini wali Allah sekelas para sahabat yang sudah dijamin surga masih berpeluang salah dalam permasalahan-permasalahan tertentu biasanya dalam masalah-masalah fikih. Ya. Apalagi yang nggak jelas apa namanya belum dijamin masuk surga atau nggak jelas dia wali beneran atau cuman orang yang menilai dia wali. Iya. Jadi demikian. Siapapun dia, pertama kisahnya harus benar dulu. Artinya apa? Harus ada penelitian sanat. Iya. Baru boleh kita sebar-sebarkan gitu. Yang kedua, kalaupun benar, lihat dulu. Sesuai tidak dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kalau salah ya tetap salah, walaupun wali. Tetapi jemaah sekalian, ini juga prinsip yang perlu kita pahami. Wali itu kalau bersalah nggak boleh kita rendahkan, nggak boleh kita rendahkan, nggak boleh kita hina, nggak boleh kita jatuhkan dia. Iya. Barangkali demikian. Wallahu alam. Silakan. Maksudnya adalah mereka orang-orang yang taat beribadah. Yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu mengingatkan kepada Allah. Sehingga melihat mereka kita pun ingat kepada Allah karena mereka beribadah kepada Allah, karena mereka taat kepada Allah. Bahkan mereka mengingatkan dengan lisan mereka, bukan hanya dengan perbuatan. Bukan hanya dengan perbuatan mereka, bukan hanya dengan amalan mereka, juga dengan lisan mereka juga dengan lisan mereka mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian wallahu alam. Baik. Maksud saya adalah tidak ada amalan-amalan khusus tidak ada amalan-amalan khusus untuk seseorang bertujuan mendapatkan karomah. Ya. Tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Iya. Misalkan ketika seperti yang saya contohkan tadi ketika dia melakukan amalan-amalan tertentu yang tidak ada dalilnya atau ada dalil di satu sisi tapi di sisi lain tidak ada dalil contohnya ayat kursi tadi ayat kursi sudah jelas dalilnya tapi di sisi lain nggak ada dalil apa itu yang gak ada dalil? Dia bertujuan untuk mendapatkan karomah. Atau mendapatkan kesaktian. Mendapatkan ilmu kanuragan. Dan juga caranya tidak berdasarkan dalil. Dia tentukan jumlah tertentu, jumlah khusus. 40, 50, dan seterusnya. Atau menentukan hari khusus. 40 hari, 50 hari, dan seterusnya. Iya. Adapun kalau itu adalah fadilah-fadilah yang disebutkan di dalam dalil yang sahih, maka tidak diragukan lagi. Tetapi kita belum mendapatkan para sahabat beribadah supaya diberikan kemampuan luar biasa, tidak ada. Ya. Kalau apa namanya mendapatkan misalkan janji surga ataupun keutamaan-keutamaan lain yang jelas-jelas nampak itu banyak dalilnya. Ya. Bahkan kata keutamaan-keutamaan yang sifatnya duniawi seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari semua problematikanya dan akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Tidak disebutkan secara khusus, dia akan mendapatkan suatu kemampuan luar biasa. Ya. Jadi itu jangan menjadi tujuan dalam beribadah. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala dan boleh kita berharap uh, faidah-faidah dan keutamaan yang memang berdasarkan dalil sahih. Tetapi kalau sifatnya keutamaan di dunia, maka lebih bagus kita tidak mengharapkannya sama sekali. Karena yang lebih tinggi adalah semata-mata kita mengharapkan keutamaan di akhirat. Itu yang lebih tinggi. Walaupun boleh saja seseorang beribadah, dia mengharapkan keutamaan di akhirat, sekaligus juga dia mengutamakan, eh, dia mengharapkan balasan di dunia. Tapi yang lebih tinggi kalau dia mengharapkan semata-mata keutamaan di akhirat kelak. Barangkali demikian wallahu alam. Ya. Mungkin sudah terakhir mungkin ya. Hadisnya sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ayah beliau, "Abi wa Abu Kafinar, Bapakku dan bapakmu di neraka. Ketika adalah seorang sahabat yang nanya, "Bagaimana nasib bapakku?" Kata Nabi Alaihi Wasallam, "Bapakku dan bapakmu di neraka." Demikian pula ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin untuk memohonkan ampun bagi ibunya, Allah tidak izinkan. Ketika beliau meminta izin untuk sekedar berziarah, Allah mengizinkan. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, Maka nalin nabi walladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba. Tidak patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun bagi kaum musyrikin meskipun kerabatnya yang terdekat. Ya. Dan sepakat para ulama menolak satu ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekufuran. Adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada perbedaan pendapat. Iya. Hanya saja ada yang disebut dengan mawani utakfir, penghalang pengkafiran. Dia sebetulnya melakukan amalan kekufuran. Tapi ada penghalang untuk mengkafirkannya. Di antaranya apa? Kalau hadisnya sahih dia kira dhaif. Itu artinya dia nggak sengaja untuk menolak. Ya kan? Harusnya sahih. Dia mengira hadis itu dhaif. Atau hadisnya dia takwil, dia takwil. Iya. Maka ini dikatakan para ulama termasuk penghalang pengkafiran. Seharusnya dia dikafirkan. Tapi karena dia melakukannya bukan sebuah kesengajaan menolak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya pemahamannya yang salah paham. Ya. Sehingga dengan sebab itu dia menolak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini namanya penghalang pengkafiran, sehingga dia tidak dikafirkan. Oleh karena itu, yang berhak mengkafirkan itu adalah para ulama. Karena para ulama yang mengerti betul orang ini pantas dikafirkan atau tidak. Jadi bukan tugas kita. Tidak dikembalikan kepada kita untuk mengkafirkan orang. Bahkan kata Syekh al Fauzan hafizahullah, pengkafiran itu lebih spesifik lagi adalah para ulama yang duduk di mahkamah syariat. Jadi orangnya diadili dulu. Diadili dulu, dipelajari permasalahannya, baru dikafirkan atau tidak. Ya. Jadi bukan persoalan kita uh, untuk memfonis kafir seseorang. Namun kita menasihati. Kalau orang melakukan kesalahan, melakukan perbuatan kekufuran, tugas kita adalah memberikan nasihat kepadanya, memberikan dakwah kepadanya. Iya. Dan itu juga yang dijelaskan oleh para ulama besar dari kalangan Syafi'iyah seperti Imam An-Nawawi di dalam uh, Sahih Muslim, dalam syarah Sahih Muslim, bahkan sebagian ulama telah menukil ijma akan apa namanya? keyakinan tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah namanya kita beragama tidak mengikuti perasaan. Ya, kalau mengikuti perasaan, setiap muslim pasti menginginkan orang-orang dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya masuk surga. Itu kalau mengikuti perasaan. Tetapi kita beribadah tidak mengikuti perasaan kita. Kita meyakini tidak mengikuti akal-akal kita, melainkan mengikuti dalil. Jangankan itu jemaah sekalian. Orang yang sudah jelas-jelas jasanya sangat besar terhadap Islam, yaitu Abu Talib, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau dihitung-hitung jasanya selain melahirkan Abu Talib lebih besar daripada orang tua Nabi sendiri. Ya. Karena Abu Talib sudah memelihara Rasulullah SAW sejak kecil. Kemudian dia rawat Nabi Sallallahu Alaihi seperti anaknya sendiri, dan dia merasakan pahit getirnya perjuangan Nabi Sallallahu ya. Alaihi Luar biasa pengorbanan Abu Talib. Tetapi sampai akhir ayat dia tidak mau beriman. Ya. Dan dia termasuk penghuni neraka. Dan Nabi SAW mengatakan, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Kalau bukan karena aku, dia berada di dasar neraka. Ya. Karena jasa-jasanya tersebut dia diberikan pengecualian. Masuk neraka tapi azabnya yang paling ringan. nggak selamat dia dari api neraka. Ya. Jadi mengikuti dalil, jangan mengikuti perasaan. Ya. Dan silakan lihat penjelasan-penjelasan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ya, seperti Imam Nawawi, lihat penjelasan uh, ulama-ulama uh, besar mazhab Syafi'i. Seperti Imam Nawawi rahimahullah. Semuanya menjelaskan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan ini pemahaman baru, silahkan lihat penjelasan ulama-ulama ahlus sunnah terdahulu uh, lebih khusus lagi ulama-ulama besar dari kalangan Syafi'iyah seperti Imam Nawawi dan para ulama yang lainnya. Mereka meyakini seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Jadi itu bukan pemahaman yang baru. Baik. Baik. Ya. Dalil-dalil sangat banyak sekali. Dalil-dalil secara umum tentang berniat karena Allah dan mengharapkan balasan surga Allah. Ya. Betapa banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan amalan-amalan demi mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalil-dalil yang lebih umum yang menunjukkan akhirat lebih utama. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kejarlah apa yang Allah siapkan untukmu di negeri akhirat. Dan jangan kamu lupa bagianmu di dunia ya akhirat disuruh kejar dunia cuman dikatakan jangan lupa silakan nikmati bukan disuruh kejar yang disuruh kejar adalah akhirat ya kemudian sudah jelas bagi kita dunia ini nikmatnya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat akhirat nggak ada apa-apanya ya nggak ada nilainya sama sekali tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bukan dua sayap, satu sayap. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Andaikan dunia ini nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan berikan kepada orang kafir meskipun hanya seteguk air. Ya. Jadi bagaimana mungkin seseorang menyamakan antara balasan di dunia dan balasan di akhirat? Padahal di dunia ini nggak ada apa-apanya sedikit pun. Ya. Jadi banyak sekali dalil-dalilnya. Ya. Kemudian yang perlu dipahami, tatkala kita mengharapkan balasan di akhirat semata-mata, tidak mengharapkan balasan di dunia, bukan bermakna kita meninggalkan dunia sama sekali. Bukan itu artinya. Kan Allah sudah katakan, wala tansa nasibaka minat dunia. Jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Maksudnya, kalau Allah berikan, silakan dinikmati. Ya. Silakan dinikmati. Dan juga, tatkala kita melakukan amal yang sifatnya duniawi. Bekerja di kantor misalkan. Kita mengharapkan gaji besar, itu hal yang mubah. Yang jadi masalah, tatkala kita solat, kita harapkan pahala dari Allah, balasan di akhirat, sekaligus kita ingin rizkinya kita dilapangkan. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Tapi lebih utama kalau kita mengharapkan semata-mata balasan di akhirat. Jadi bukan nggak boleh. Boleh. Kenapa boleh? Karena Allah telah memotivasi dalam sejumlah ayat dan hadis dengan balasan di dunia. Seperti ayat yang kita sebutkan tadi, siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari semua problematikanya dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'u mardakum bisadaqah." Obati orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Demikian pula sabda beliau, "Man sarrahu ayyubsatalahu fi rizqi aw yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, sambunglah hubungan kekeluargaannya, terutama dengan orang tuanya. Ya, dan semua anggota keluarganya. Itu motivasi dari Al-Quran dan Sunnah untuk mendapatkan balasan di dunia. Artinya boleh. Boleh. Tapi lebih tinggi lagi kalau kita harapkan akhirat semata-mata. Dan itu bukan bermakna kita Enggak mau kalau diberi dunia, tidak. Silahkan nikmati. Kalau Allah berikan nikmat, silahkan. Dan Allah pasti berikan. Ya, sesuai dengan rizki yang telah Allah tuliskan untuk kita. Kalau orang kafir saja diberikan nikmat dunia, bagaimana mungkin orang mukmin tidak Allah berikan? Semuanya. Hanya saja, kenapa orang orang kafir juga diberikan?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 Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh